وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Kemarin telah kita baca hadis yang panjang. Hadis bernomor 7400. Ya. Hadis yang sangat panjang yang ada dalam kitab Tauhid, yang ada dalam Sahih Bukhari. Dan sekarang seolah kita mau mengikuti syarat dari sahabat Bas. Dari penjelasan tentang hadis yang panjang tadi. Lihat halaman 150. Waqala Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala ولهذا قال سبحانه يوم يكشف عن ساكن ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون Ini terkait dengan kisahnya para munafikin. Dan dikarenakan dan oleh karena ini Allah berkata, Allah SWT berkata, Yawma yuksab, Yawma yuksabu ansakin yuksabu disingkap. Pada suatu hari disikapkan dari sak, apa sak? Betis. Wa dan mereka dipanggil untuk sujud atau kepada sujud fala yastatiun maka mereka enggak mampu kenapa karena sebagai balasan al jazaa min jinsil amal balasan sejenis dari amalannya di mana bahwasanya mereka dahulu disuruh sujud enggak mau maka sekarang balasannya pun sama mereka enggak mampu untuk sujud padahal mereka butuh pada hari itu tapi untuk sujud mereka tidak mampu kenapa? Karena sebagai balasan amalan mereka dahulu di dunia yang mereka tidak mau sujud ketika ada panggilan untuk sujud. Yuksafu lahum subhanahu wa ta'ala. Yuksafu Disikapkan untuk mereka atau bagi mereka dari petisnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus punya persiapan yang bagus dalam memahami ini. Biar nggak terkesan tasbih ataupun tamsil. Biar tidak terkesan tentang menyerupakan Allah dengan makhluk. Sebagaimana telah lewat dalam bab lima kholak tu biyadaya. Ma akan an tasjuda lima khalaqtu tubi yadaya. Apa yang menghalangi engkau wahai iblis? Untuk bersujud kepada yang telah ku ciptakan dengan kedua tanganku. Setelah kita lewati bahwasanya makna ayat adalah makna yang hakiki yang sebenarnya. Bukan makna majazi. Yang mana bahwasanya majaz adalah yasihu nafyuhu apa makna yasihu nafsuhu, nafs, nafyuhu? Makna masuk itu adalah dibenarkan kalau ditiadakan. Dan kalau kita meniadakan apa yang terkait dengan apa yang Allah kabarkan tentang dirinya, tentang sifat-sifatnya, maka itu maknanya kita tidak terima dengan apa yang Allah kabarkan. Dan kenapa kita tidak menerima? Karena sebelumnya terkesan serupanya Allah dengan makhluk. Maka disinilah rahasia yang perlu kita ketahui bahwasanya dari kalangan para orang-orang yang mengingkari sifat Allah dikarenakan apa? Khawatir akan menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka itu saat betis yang disebutkan dalam ayat ini Dikatakan oleh beliau wasaku huna waliyat wal qadam wa kullu dzalika 'alal wajhi alladhi yaliku bi subhanahu wa ta'ala. Dan betis di sini di sini dalam ayat yang tadi kita baca yauma yuksafu an sakin dan sakuna dan betis di sini ini yang ter, ter, yang tertera dalam ayat tadi serta al-qalam waliat dan tangan dan telapak kaki ataupun kaki seluruhnya itu di atas segi yang layak dengannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat waliat wal qadam mudhaf kepada Allah. Maka keifiannya adalah sesuai dengan yang layak dengan Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin akan kita keifiakan dengan saknya makhluk makhluk, yatnya makhluk, kodamnya makhluk. Karena saatnya makhluk, petisnya makhluk itu pun berbeda-beda. Tangannya makhluk juga berbeda-beda, kakinya makhluk juga berbeda-beda. betul sama-sama makhluknya. Maka petis dan tangan dan kodam ini diidofakan kepada Allah adalah keifiannya adalah yang layak dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan kebesarannya. yusabihu khalquhu fi ayyi shay'in la yusabihu khalquhu Tidak ada satupun makhluknya Allah atau ciptaan Allah dalam apapun menyerupai dengan Allah atau menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Kita menetapkan bagi Allah tangan, kita menetapkan bagi Allah mata, kita menetapkan bagi Allah apa? jari jemari dan yang semisalnya tidak ada yang serupa dengan apa yang dimiliki oleh makhluk dengan nama-nama tadi sifat-sifat tadi fa indaha yasjuduna lahu subhanahu wa ta'ala fa indaha yasjuduna lahu subhanahu wa ta'ala ini penjelasan yang sebelumnya Halaman 143 lihat. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi was syamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu was syajaru wat tawab. Wa kadasbiha syai'un yaliku biha. Wa yabqa al munafiqun la yastatihuna dhalik. Nah, tadi di atas. Wayabqa al Dan para munafikun tetap begitu keadaannya mereka nggak mampu dalik yakni sujud. Dalika isim isyarah al-musar ilaihi yakni as-sujud. Isyarahil bait. Isyarah untuk jauh. Para munafikun nggak mampu untuk dalik yakni sujud wala yarawnahu subhanahu wa ta'ala dan mereka enggak melihat Allah fi khilafil mu'minin lain dengan atau beda dengan orang-orang yang beriman mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala di mana? di dua tempat di mana kemarin? di mahsyar dan di surga itu diingat Li'annahum mahzubun. Karena mereka para munafikun mahzubun tertutup anhu anillahi ta'ala. Alasannya lihubsihim. Dikarenakan kebusukan mereka. Wadolalim dan kesesatan mereka. Fal munafiku a'zamu kufran. Minal kafir al-mu'lid. Maka si munafik kekufurannya lebih besar daripada si kafir yang muhlin muhlin lawan daripada nifak mana muhlin terang-terangan terang-terangan dia memiliki sifat kubur tidak disembunyikan sementara munafik adalah menyembunyikan kekupurannya dan mendoirkan keislamannya di saat memiliki kesempatan mereka berkoalisi dengan kufar dari alul kitab dan musyrikun dan wasniin untuk menghancurkan Islam. Ini munafik. Kalau kafir mu'lin, gamblang keadaannya. Terang-terangan. Maka dikatakan munafik lebih besar kekufurnya daripada kafir mu'lin. kata nafakoyan fuku nafkon ya ini nerobos jadi mereka adalah orang-orang yang licik ini munafik mendoakan Islam tapi menyembunyikan kedengkian dan pengingkaran terhadap al-Islam kenapa? untuk menjaga diri mereka dan keluarga mereka dan harta mereka sehingga banyak manusia yang tertipu Banyak manusia yang tertipu. Tapi ketika ada kesempatan, mereka berkoalisi dengan semua kufar dan musyrikin. Ini kelakuannya para munafik maka dikatakan ahdamu kufron. Yaumal kiamah yunada bin pada hari kiamat yunada binas ada panggilan untuk manusia. Litat kullu ummatin maka letak butuh. Panggilan tadi apa gunanya? Supaya masing-masing umat mengikuti apa yang dulu di, disembah. Nah, karena tak butuh. Jadi masing-masing umat dipanggil supaya Diseru supaya mengikuti apa yang dahulu di dunia diibadah ataupun mereka mengibadainya. Faubatu samas, bacanya ubat, Sebenarnya kata abid. Ubat, sama dari kata apa? Abid. Kalau abad mubalaghah. Abadun fa'alun. Kalau ubat, sama dari kata abid abid abidani abiduna dan ubadun atau abada abadah seperti kafaroh hafadoh fasakoh dan yang semisalnya abadatun ini semuanya sama faubatus syams maka mereka-mereka yang mengibadahi matahari tumat salulahu musyamsu apa tumat masalah pak. Dibentukkan untuk mereka matahari. Maka mereka para pengibadah, para penyembah matahari di dunia mengikuti matahari itu kepada mana? Ke neraka. Wa ubadul kamar kadzalik. Imatsalulahumul kamaru. Dan para penyembah bulan kadalik seperti yang telah disebutkan yakni sebagaimana para penyembah matahari Penyembah komar juga sebagaimana penyembah matahari. Dimasal dibentukkan untuk mereka para penyembah mata eh, bulan seperti bulan. Sesembahannya. Maka mereka mengikutinya ke neraka juga. Wa ubadullah wal uzza wa manata dan penyembah Lat, penyembah Al Uzza dan penyembah manat, Ini semua nama-nama nama-nama berhala di zaman jahiliyah. Wal asnam dan penyembah patung-patung wal asnam ukhra patung-patung yang lain. Tumatsalu lahum asnamuhum. Dibentukkan untuk mereka patung-patung mereka Fayat bauna maka mereka mengikutinya ke neraka ilanar. Wa ubadul badawi Nah istilah Badawi ini adalah terkenal dengan Al-Badawi yang dikubur. Kalau sekarang mungkin kita sebut di negeri kita ini apa? Hah? Obatnya apa? Para penyembah wali. Nah, seperti itu. Kuburannya Badawi. Badawi ini dalam kuburannya banyak orang yang mengitari di sana, nazar dan semisalnya dan menyembah dia. Atau Syekh Abdul Qadir penyembah Syekh Abdul Qadir atau penyembah Husain siapa Husain di sini? Husain bin bin Ali. Cucunya Rasulullah SAW. Atau penyembah bulan atau bulan tu masallahu ma'budatuhum hatta yatba'una ilan nar. Nah, Husain kalau orang-orang Syiah di tangan-tangan mereka ditato ya Husain Madat. Di Pakistan biasanya Dulu kita waktu di Pakistan banyak kita jumpai tangan mereka sini. Satu, ya Husain Madat. Di sini tulis ya Husain Madat di mobil. Tulis di stiker ya Husain Madat. Oh, Apa nama Madat? rezeki berilah rezeki untukku. Minta sama, minta sama Husain. Nah, ini penyembah Husain. Atau pulang dan pulang nanti dibentukkan untuk mereka, sesama sama mereka sehingga mereka hatta yatba'unaha. Nah, hatta ini adalah harfu nasab seharusnya hatta yatba'uha ilan nar. Ya. Harfu nasab. Ya toh? Nomor berapa? Ada 10 nama sep ini yang keberapa berapa? Ketujuh. Ketujuh. Ya toh? Eh? Tujuh. Enam tujuh. An lan idan kai. Lamu kai lamun cukut Kata mana nak Eh? Berapa? Tujuh. Enam dan satu. Iya. Enam dan satu. Berapa waktu? Tujuh. Tapi perhatikan. Ini hatta bahu ila nar. Hatta menurut madhabnya Basroh ada apanya? At-Tamr Basro atau At-Tahar Yang Yang sama adalah an hatta ayya butura. Kalau selainnya enggak, hatta sendiri termasuk apa? Hah? harfu nasab. Jika masuk kepada isim, maka jadi huruf sir hatta matla'il fajr. Apa? Baik. Wa yaudul mu'min la yadkhulu bidzalik. Dan seorang mu'min kembali tidaklah masuk dalam apa yang tadi diceritakan tentang keadaannya para kufar penyembah makhluk. Al mu'min alladzi lam yardu ay ya'budu min dunillah laisa dakhilan bidzalik. Eh? Eh? Ay ya'budu Ma'lumun alladzi lam yarda ay ya'budu min min dunillah laisa la dalil bidzalik. Kalau Ayub baca, seorang mukmin yang tidak ridho untuk mengibadahi dari selain Allah tidaklah masuk dalam apa yang telah dari diceritakan wa in musilat lahum suratuhu wattaba'uhu ila nar lakinnahu la yadkhulun nar huwa. Berarti sini mungkin bisa juga Ayub baca. Al-mu'min alladzi lam yarda ayyubada min dunillah seorang mukmin yang dia tidak ridho untuk diibadahi dari selain Allah maka ia enggak masuk dalam apa yang terkait dengan sesembahan tadi yang dimasukkan neraka sekalian. Wa in musilat lahum suratuhu. Jadi di sini apa? Yang dimasukkan siapa? Yang dimasukkan sesembahannya. Yang dulu menyembah bulan, bukan bulannya kemudian masuk neraka, tapi apa? Dibikinkan kayak bulan. Kemudian diikuti oleh para penyembahnya, dimasukkan neraka sekalian para penyembah dan yang disembah. Ini maksudnya. Maka katakan wa in musilat lahum suratuhu wa tabauhu ila nar lakin la yadkhulun naru huwa. Sekalipun dibentukkan bagi dia yang tadi diibadai, Kemudian para penyembahnya mengikuti dia kepada neraka, kan tapi dianya sadis seorang mukmin tidak ikut masuk. Seorang mukmin yang disembah dari selain Allah, seperti Syekh Abdul Qadir disembah. Al Husain disembah. Nanti dibentukkan seperti Husain, tapi ha? dia nggak ikut masuk. Yang masuk siapa? Penyembahnya yang masuk neraka dalam sebenarnya. Wal mala'i wal fal anbiya'u wal mu'minun al ma'budun min dunillah laisu radina fi ibadatihim. Maka para nabi dan orang-orang yang beriman, mereka-mereka yang dulunya di dunia diibadai dari selain Allah, mereka disembah. Ya kan? Mereka tidak ridho dengan peribadatan para penyembah mereka para penyembahnya ini tidak diridhoi oleh para nabi dan orang-orang yang beriman. Walaupun dulunya para mati disembah. Sekarang banyak orang menyembah nabi. Ya toh? Ya nabi madad, Nah. Ya Rabbi bil Mustafa. Misalnya itu. Ya kan? Balik maqasidana. Nah. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami nah itu <clears throat> ini kan seperti itu <clears throat> ini termasuk juga mengibadai selain Allah Subhanahu wa taala. Banyak yang menyembah selain Allah. Maka para nabi dan orang yang mukmin yang dulu diibadai di dunia, mereka tidak rela dengan kelakuannya para penyembah. Wahum yanfunaha waraisu ma'abidihi. Mereka dulu di dunia menafikan peribadatannya mereka. Maka mereka di akhirat nanti tidak bersama para penyembah-penyembah mereka. Bal abidu finnar wahum salimun dalik. Bahkan para penyembah nabi, para penyembah orang-orang mukmin mereka di neraka dan mereka-mereka yang tadi diibadahi disembah selamat dari api neraka. Fahimna ya ikhwah? Kalau rida berarti tauhid. Kalau rida berarti maksud tauhid, tauhid akbar, kafir. Yang dia rida itu diibadah dan selain Allah maka dia tauhid akbar, dia kafir, musyrik. kau qala jalla wa ala innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun. Dan dikarenakan ini berkata Allah Jalla wa'ala. Sungguh kalian dan apa-apa yang kalian ibadahi dari selain Allah hasab jahannam. Hasab semua apa? Semua bahan bakar yang ada di jahannam namanya hasab. Hasab ke hasabu juga hatab sama saja kayu dan seluruh apa-apa yang dijadikan bahan bakar di api neraka di jahannam. Jadi kalian dan apa-apa yang kalian ibadah di sana adalah sebagai apa? Sebagai uh, umpan untuk dibakar di wujudnya api neraka jahanam. Antum laha waridun. Laha domir kepada apa? Jahanam. Kalian datang ke sana, masuk ke dalam jahanam. Jadi yang mengibadai dan yang oleh Allah semuanya di dalam jahanam sebagai apa? Bahan bakarnya jah, jahanam. Siapa mereka? Baulul ma'budun al-raduna bidalik. Mereka para orang-orang yang halal yang diibadahi. Yang diibadai dengan Allah yang ridho dengan itu. Jadi yang ridho, orang-orang yang ridho untuk diibadahi jalan Allah. Inilah yang akan dibakar di jahanam bersama para penyembahnya. Wa kadal asnamu asbah wa kulluhum abidihim ilan nar nasallallahu al afiyah. Dan wa kadal hadits tambih. Seperti ini al-asnam, berhala dan yang semisalnya. Seluruhnya maaf bersama apa? para penyembah. Mereka kepada neraka nasallallahu al afiyah. Tapi ini perlu dipahami Wa amal ma'bud alladhi lam yarda bidzalika kal anbiya alaihim salam alaihim salam wa Ali wa Husain wal Hasan wal Husain radhiyallahu anhum wa Abdul Qadir al-Jailani wa asbahum wa min al-mu'minin hum la bi ibadati man abadahum. Adapun yang diibadai al-ma'bud yang diibadai yang dia tidak ridho dengan peribadatan itu seperti para nabi alaihissalam seperti Ali, Al Hasan dan Husain adalah anhum dan Abdul Qadir Al-Jailani dan yang semisal dengan mereka dari orang-orang yang beriman mereka tidak ridho dengan ibadahnya orang-orang yang menyembah mereka balum bal angkaru bahkan mereka dulu di dunia ketika masih hidup mengingkari bal angkaru fi hayatihim wa bahkan mereka semuanya tadi mengingkari tentang ibadah kepada selain Allah dan memperingatkan hal tersebut Fahaulah la yadkhuluna ma'a abidihim maka mereka tidak masuk bersama penyembah-penyembah mereka ke neraka. Balum najuna. Najayan zu. Najayan yanzu. Bahwa najin najiani najuna. siapa siapa dari kata naja. Maka mereka orang yang mereka adalah selamat. Wasa'an dan yang najun, salimun sama saja. Wa abiduhum min anal kafirin humul ladina yusakur ilan nar. Dan yang mengibadai selain Allah. Ha? Mereka dari kalangan kufar humul ladina yusakun. ilmu dharik mabni majhul yusakun. Dikiring ke neraka. Sakoya suku. Dimunculkan apa? Yu. Yusaku seperti yukolu. Kola yakulu. Munculnya? Yukolu. Sakoya suku yusaku dikiring. Jadi para penyembah dari selain Allah digiring ke neraka. Yang diibadah dari selain Allah yang dulunya tidak ridot selamat dari api neraka. Wa in muslat lahum suwaruhum wa tabi'uhum Ya dununa hum sekalipun bentuk-bentuk mereka dibikinkan seperti mereka dulu ketika diibadah di dunia tapi cuma apa gambarannya saja di sini dohirnya kita di sini mengikuti apa Di sini perhatikan yang mengikuti dohirnya lapet dibentuk nabi dikiranya itu adalah nabi tadi diikuti kemudian masuk ke neraka. Dan Nabi yang asli tadi tidak masuk ke neraka. Abdul Qadir Jailani dibentuk gambar beliau. Kemudian diikuti oleh para penyembahnya. Beliaunya tidak masuk neraka, tapi para penyembahnya masuk neraka. Insya Allah seperti itu. Mabuk. Dengan yakin kita ya-, kita yakin bahwasanya Abdul Qadir mengingkari hal tadi. Nah, ada pun yang ridho maka dia termasuk kafir takut maka dia nunggu dan nanti akan masuk neraka bareng-bareng sama penyem, penyembahnya. Wa in musilat lahum situ tertulis tak diganti itu tak itu. Wa in musilat lahum. Kenai? Tidak tahu. Ya, kira. Ya, Kenai? Ya. Ya, Lukas. Tidak tahu. Wa in musilat lahum suwaruhum Sekalipun di dunia, sekalipun nanti di akhirat dibentukkan gambar-gambar mereka. Watabi'u, watabau bukan watabiu Eh, watabiu dan pengikut-pengikut mereka di dunia menyagunun. Mereka punya anggapan bahwa bahwasanya yang digambar itu adalah aslinya yang dulu mereka ibadah di dunia. Padahal tidak. baunya, yat bilanat Maka mereka mengikuti gambar nanti ke neraka. bentuk yang tadi diserupakan tadi diikuti ke neraka dikiring Ini menunjukkan bahwasanya apa? Kita mengikuti doirnya lafat wa musilat lahum. Ditamsilkan, diserupakan, dibikin penyerupaan peribadatan dulu yang diibadai di dunia. suratu ya fil hakiko. Nah. suratu ya fil hakiko al afiyah. Surahnya eh, gambarnya saja yang diikuti, diikuti hakikatnya cuma gambarnya yang diikuti bukan orangnya yang dulu diibadai di dunia dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nas'alullah al-afiyah. Kita minta kepada Allah keselamatan. Dan ini kita wajib yakin, nggak boleh dari ini cerita dongeng sebagaimana kufar itu semuanya mengatakan dongeng. Kufar komunis mereka mengatakan Allah adalah khurafat. Enggak ada hakikatnya. Allah khurafat. Mana khurafat? Enggak ada hakikatnya. Cuma cerita. Tapi pertanyaan, soal pertanyaan hum yarawna rabbahum yaumil ma hum ini siapa maksudnya? Kufar, munafikun dan semisalnya. Apakah mereka nanti melihat Rabb mereka pada hari kiamat? Jawabnya kalla. Sekali-kali tidak. Innahum an rabbihim yauma idzin la mahzubun. Sekali-kali tidak bahwasanya mereka sungguh mereka pada hari itu tertutupi dari rob mereka. Hum aksarunas, perhatikan sini, hum aksarunas. Mereka yang tertutupi dari rob mereka yang nggak mampu melihat Allah di hari itu kebanyakan manusia. Hum aksarunas la yarawnahu. Kebanyakan mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kufar. Jadi penduduk bumi kebanyakannya apa? Kufar. Nah, Qauluhu. ini hadis yang panjang. Wa fi jahannam kalalibu. Apa ada kalalib kemarin? Hmm? Hmm? Pengait, pengait. Wa fi jahannam kalalibu. Hadis yang mana itu? Hadis yang tadi yang panjang ini. Wa janam kalali ibu mislu syauki sa'dan. Apa mana sa'dan? Hah? Pohon sa'dan. Seperti durinya pohon sa'dan. Hal ra'aitum sa'dan kalau na'am. Maka kalian melihat pernah melihat sa'dan? Ini sebuah pohon yang namanya sa'dan yang berduri. Mereka berkata, "Na'am, ya Rasulullah kami pernah melihat itu sa'dan." Fa inna mislu syauki sa'dan. Pengait-pengait yang ada di janam tadi di atas jahanam ini adalah seperti duri-durinya pohon dan Pohon yang banyak berduri yang panjang. Maka di sini dikatakan wa fi kalali bu yakni as-sirat. Yakni as Jembatan yang dibentangkan. as ala di ala jahanam sirat yang di atas jahanam kama binusus. Allah sebagaimana dalam nas-nas yang lain Mada kalau sare au abil aini? Siapa sini sare maksudnya? Hmm? Siapa yang dengan sare di sini? Ibnu Hajar. Mada kalau sare ini Ibnu Hajar. Al aini yakni satu di antara pensara Al Imam Al Aini. Jadi kalian mau siapa? Mantapnya apa? Hah? Hanafiya. Baik. Pertanyaan dari Syekh bin Bas, "Mala qala Syarih Abil Aini?" Apa yang dikatakan oleh Syarih ini Syekh Alimah bin Hajar dan ataupun Aini? Di sini al maksud wa fi janam kalalibu anna sahih fihi ghalatun min ba'd Bahwasanya yang benar dalam kalimat ini ada kesalahan dari sebagian para rawi. Wal maksud fi janam yakni mansubun ala jahannam. Dan yang dimaksud dengan jahanam di dalam fi ini adalah maksudnya adalah ala mansubun. Ditancapkan di atas jahanam. Lianna sirata maudhu'un ala jahanam. Kenapa? Karena sirat jembatan itu adalah maudun diletakkan di atas jahanam bukan di dalam jahanam. Fi bermakna apa? Ala. Telah kita lewati kemarin. Al-Arab menggunakan fi tad'u fi mawdi'al ala. Siapa kemarin yang menukilkan? Sari. Berapa lama yang lalu? Ah. Mana kemarin? Hmm. Abu Bakar Ad-Dubai. Qala al-Arabu tad'u fi mawdi'a ala. Ayo, nomor berapa? kau quran E. nemokno ngono ae. Ayo. Aku lagi enggak arang-arang ngono sampai sesuk lagi. Ah, ayo. Di mana? <laughs> Ayo ini dar. Nasa di mana? Di kini nasa saya moju Sunan Nasai. Eh? Haris? Hah? Mana ketemu? Waqala al-Baqi Anna Abu Bakar Ad-Dubai wal Arabu tadau fi mawdi'a ala. Ketemu. Ketemu. Cari cari berfungsi hebah mawdi'a ya. ala. Abu Bakar Dubai rahimahullah taala meletakkan orang Arab mengatakan bahwasanya orang Arab menggunakan fi ya, dengan penggunaan ala. Maka fi jahannam artinya apa? Ala jahannam. Wa fi jahannam kalal dan dalam jahannam maksudnya di atas jahannam. apa? Fi mananya adalah ala seperti fasihu fil ardi. maknanya apa? Maka berjalanlah kalian di atas bukan kok di dalam bumi kayak apa? Baca cacing mlebu gak iso. Hah? Fasihu fil ardi. Maka kalian berkelanalah ke kemana-mana di atas bu, bumi. Bukan kok masuk ke dalam bumi. Baik. Jadi seperti di sini al maksud bahwa fi jahannam kalalib an-nasaibi menurut minan badirwat wal maksud fi jahannam yakni mansubun ala jahannam. Yang di atas jahannam. Kenapa? Karena sirat jembatan tadi diletakkan di atas jahannam. Man sakota minas sirat disara ila nar. Siapa yang jatuh dari jembatan tadi maka soro menjadi ke neraka. Nasallallahu alaihi kita minta kepada Allah keselamatan di dunia dan di akhirat. Taib, qalu tahtafun nasa bi a'malihim. Tahtafu, siapa fa'ilnya? Galalik. Yakni tilkal galalik, pengait-pengait tadi tahtafun nasa menyambar manusia dengan sebab amalan-amalan mereka di antara mereka minhum al-mubaku wa minhum al-mukhordal di antara mereka ada yang binasa dan antara mereka ada yang luka-luka tercakar-cakar oleh kalalib tadi Qala bin Basrah rahimahullah ta'ala qalu tahtafu min babi fariha khatifa yahtafu fariha yafrahu wa min babi taiba ya taiba ha? Yata'abu. Taiba yata'abu. Nah. Wal ma'na anna nasa ala sirat al aksamin maksud daripada hari tadi bahwasanya manusia di atas jembatan yang dipasang di atas jahanam dibagi bermacam-macam bagian wa ala tabaqatin dan di atas apa? beberapa tingkatan hatta inna minhum lam man yuhdas sampai-sampai di antara mereka yang Melewati sir tadi ada yang yuhdas. Tercakar-cakar oleh pengait-pengait tadi batu sibuh ba'dul asya. Ala sirat. Nah, tusibuhu ba'dul asya. yakni di atas jembatan tadi tusibuhu ba'dul asya. Artinya sana banyak penghalang-penghalang merintangan-rintangan yang menghalanginya. Lidofi amal ya kenapa? karena kelemahan amalan dia yang soleh. Disebabkan apa? Karena kelemahan amalan dia yang soleh. Amalan yang solehnya lemah. Wa wa min asbabin nakes bayanju. Dan apa-apa yang menimpa dia dari sebab-sebab kekurangan dia, maka bayanju maka dia selamat. Wa akhar yuhdasu fayaskutu finnar bihadil kalalit nasallallahu al-afiyah. Dan yang lain ada yang tercakar dengan Pengait-pengait tadi maka dia jatuh ke dalam neraka dengan adanya pengait-pengait tadi. Nasallallahu al-afiyah. Kita minta kepada Allah keselamatan. Paham ya, Pak? Baik. Masih panjang? Masih panjang ya? Salah kita baca di waktu yang akan datang. Baik, insyaallah kita cukupkan subhanakallahumma wa bihamdika Astagfirullahaladzim. an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu